datangnya tahun baru Islam. Maka penting sekali kalau pengajian kita ini kita isi apa yang ada sangkut pautnya dengan akhir tahun Hijri dan kita masuk bulan Muharram serta kita menerima tahun baru Hijri. kita kaum muslimin dan muslimat di mana sejak kita berada pada hari-hari ini kita telah berada pada hari-hari terakhir dari bulan Zulhijjah. Kalau kita berada pada hari-hari terakhir dari bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12 berarti kita berada pada akhir-akhir tahun Hijri 1405 sebentar lagi insya Allah kita akan menerima bulan Muharram yang menjadi permulaan tahun Hijri 1406 maka dalam hal ini kita kesemuanya orang-orang Islam laki-laki dan perempuan bahkan sejak anak-anak hendaknya selalu mengetahui dan selalu ingat hingga dapat ikut serta menyambut adanya tahun baru Islam. Di samping apa yang merupakan hari-hari dan saat-saat yang baik demi untuk kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam peningkatan amal-amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama kita kalau kita sudah berada pada hari terakhir dari bulan Zulhijjah yang berarti kita berada pada hari terakhir dari tahun Islam itu kita dianjuri agar kita mengadakan upacara pembacaan doa akhir tahun. Yang mana isinya doa itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dalam setahun yang lewat amal-amal soleh kita kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita yang salah. Amal-amal perbuatan kita yang termasuk mungkar dan maksiat agar kesemuanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi maghfirah dan maafnya. Maka hal ini penting sekali. Apalagi doa itu sendiri sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-du'a silahul mukmin doa itu senjata bagi orang mukmin dalam hadis yang lain ad-du'a mukhul ibadah doa itu sari atau sumsum ibadat nah kesempatan-kesempatan yang baik hendaknya kita gunakan mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk akhir tahun Hijri. Maka terkenal dengan doa akhir sana. Maka saya anjurkan masjid-masjid, langgar-langgar atau jamaah manapun serta perseorangan muslim dan muslimat hendaknya menggunakan kesempatan yang baik oleh ulama-ulama itu dianjurkan agar kita baca pada hari terakhir yaitu sesudah asar atau antar asar dan maghrib kalau tidak sempat ialah ba'dal maghrib lalu ba'dal maghribnya setelah kita sholat maghrib berjamaah atau di mana saja kita berada kita melakukan sholat ba'diyatal maghrib Lalu di sana kita mengadakan upacara pembacaan doa awal tahun. Jadi kita masuk tahun baru Islam, kita mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam tahun itu kita dijaga oleh Allah dari gangguan hawa nafsu, dari ajakan setan, dari amal-amal perbuatan yang akan mencelakakan dan merugikan kita dalam dunia dan akhirat. Dan agar kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadat dan meningkatkan amal-amal saleh demi keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini penting sekali kesempatan kita gunakan maka hendaknya masjid-masjid langgar-langgar jamaah manapun walaupun perseorangan mengambil kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mengadakan pembacaan doa awalus sana. Jadi awal dan akhirnya bahkan seluruhnya kita selalu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu mengajukan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pelajari ajaran ajar agama Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kalau kita teliti dengan secara mendalam, semua gerak-gerik kita itu selalu diisi permohonan dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan dan kejayaan dunia dan akhirat. Apalagi apabila datang tahun baru situasi dan keadaan dunia makin merosot makin banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang nyimpang daripada real dan garis syariat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya ma min amin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum tidak ada tahun datang kecuali sesudahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya hingga kamu berjumpa pada Tuhanmu Jadi kalau kita pahami hadis ini tidak ada tahun datang kecuali tahun itu lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau diteropong dan dilihat dari kacamata Al-Quran, kacamata Al-Hadis, serta kacamata seluruh ajaran syariat agama Islam. Hadis ini dijelaskan pun oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min amin illa wa yanqusul khairu fihi wa yazidu syarru hatta talqaw rabbakum tidak ada tahun datang kecuali al khair kebaikan itu merosot mengurang wa yazidu syarru dan bertambah syar kejahatan kemungkaran dan kemaksiatan hingga kamu berjumpa pada Tuhan artinya sampai hari kiamat kalau kita mau meneliti zaman yang terbaik adalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya bu'istu min khairi quruni bani adam qarnan fa qarnan hatta kuntu minal qarnil alladhi kuntu fihi aku diutus oleh Allah dari sebaik-baik kurun dari sebaik-baik abad dan masa anak Adam maka aku berada dalam abad yang aku diutus itu jadi masa zaman dan abad yang terbaik ada zaman yang mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini pun diperkuat oleh hadis yang lain. Khairul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad, abad. Lalu kemudiannya, lalu kemudiannya. Abad atau masa dan zaman Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat itulah zaman yang paling baik. Lalu merosot, lalu merosot. Bahkan kalau kita pahami dengan sesungguhnya dunia dan situasi dunia pada saat masih ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup dan Nabi itu pun menjadi tumbal keamanan Tentu zaman itu zaman yang paling tinggi, zaman paling mulia. Tapi setelah wafat Nabi Muhammad SAW, jelas turun situasi dunia ini. Tinggal sahabat. Kira-kira 100 tahun habis itu sahabat. Tidak ada. Turun lagi. Datang zaman tabi'in. Tabi'in lama-lama habis lagi jadi turun tabiat tabiin begitu selanjutnya, selanjutnya sampai zaman kita ini yang sudah ke 15 abad yang ke 15 ini makin turun makin turun makin turun kalau sudah masuk acara kiamat dari rusaknya dunia ini tidak ada yang menyebut Allah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'at hatta la yuqala fil ardi Allah Allah tidak datang hari kiamat kecuali di dunia ini sudah tidak ada lagi orang nyebut Allah nyebut Allah itu sudah ada karena seluruh dan lagi perempuan di jalan di embong ini ya taharasuna kata hasil khumur mereka bertingkah laku sama dengan himar oleh hewan. Sudah hilang malu, hilang pri hilang iman, hilang akidah, hilang syariah, hilang takwa, kembali kepada hum kal an'ami bal hum Allah. Nah, Nabi memberikan penjelasan bagi kita demikian itu agar kita kita kaum muslimin memasuki hari, memasuki bulan, memasuki tahun-tahun-tahun datang itu hendaknya kita selalu meningkatkan kewaspadaan kita. Khudhu hidrakum. Ambillah kewaspadaan dari ajakan dan bisikan hawa nafsu, dari pengaruh setan dan dari pengaruh dunia. Karena makin lama, makin lama, makin lama, orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin, ahli mungkar dan maksiat makin merajalela. Coba kita lihat, catat sejarah. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita ini. Begitu selanjutnya nanti. Ah, zaman yang demikian ini ada jaminan baik. Tetapi bagi sebagian orang-orang Islam kata Nabi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ada beberapa hadis yang mana yang maknanya sama. Masih tetap Taifah. Kalau kita pelajari segi bahasanya, Taifah itu kelompok, artinya jamaah kecil. Jadi la tazalu ta'ifatun min ummati masih ada golongan dari umatku zahir hak menonjol memegang hak dan kebenaran tidak dapat diganggu oleh siapapun yang menentang mereka sampai datang kiamat sebab selagi belum datang kiamat agama Islam masih dijaga oleh Allah agama Islam tidak akan hilang tidak akan rusak tapi manusianya bisa banyak, bisa sedikit, bisa utuh. Ini manusianya kalau agama Islamnya jangan khawatir, kita tidak boleh khawatir agama Islam ini rusak, tidak mungkin. Jumatan ya tetap Jumatan, lima waktu ya tetap lima waktu. Mencuri, zina, khomer itu haram ya tetap. Berani pada ibu bapak haram ya tetap. Pembagian waris itu-itu dia ya tetap. Halal haram ya itu, Qur'annya ya itu, hadis-hadisnya itu tidak akan berubah. Kita tidak usah khawatir. Kenapa? Allah yang menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun sungguh kami Allah menurut Al-Quran dan sungguh kami Allah menjaga Al-Quran kalau Qurannya dijaga oleh Allah tidak dapat dirusak sedang Al-Quran ini adalah menjadi eh, pedoman pokok pangkal aja agama Islam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW jelas Islam tidak akan rusak di mana Islam bisa rusak tidak bisa yang kita khawatir manusianya. Manusia, apakah perseorangannya, apa perkelompok, apakah daerah, apakah umat, ini manusianya. Kalau kita ambil saja sejarah, Spanyol itu 700 tahun Islam kuat. Kemajuannya luar biasa. Tapi lambat laun habis sama sekali. Kenapa? karena dimasuki oleh hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan mereka tidak waspada masuk makanan haram, minuman haram sampai gadis-gadis Eropa dimasukkan karena sudah haram-haram haram Lela. mungkar masa Lela, nasihat ulama yang dipatuhi Allah membuat taslid taslid itu kekuatan orang di luar Islam dihantamkan pada Islam diserbu oleh orang-orang Kristen Eropa saya punya di sana dihancurkan yang Islam Islamnya lemah dikristenkan dan yang masih kuat dilempar ke laut habis Islam sama sekali padahal kurang lebih 700 tahun yang pernah masuknya zaman Musa bin Nasir yang waktu ada penglima namanya Farik bin Ziyad sampai ada gunung itu dia makan Jabal Farik loh bisa merosot Jadi Nabi menunjukkan demikian-demikian tadi, kita diberitahu, diperingatkan, yang hati-hati. Hidup pada masa-masa masa yang akan datang. Lama ke itu kita harus kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikuti manusia, harus mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis yang dibawa oleh ulama-ulama kepada kita. Karena dunia ini selamanya sejak adanya manusia, mulai berkembang manusia, zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai sekarang yang dinamakan orang kafir tetap lebih banyak daripada orang yang Islam itu selamanya. Selamanya menurut banyak. Sampai nanti hari kiamat itu Allah eh, Nabi Muhammad cerita. Nabi Adam yang diperintah oleh Allah, Ya Adam, akhrij ba'san nar min Zurriyat Hei Adam, keluarkan golongan raka dari anak turun banyak minkam ya Allah. Saya berapa? Allah jawab min kulli alfin tis'ami awatis awatis'in ahli nar <coughs> wa wahidu ahli jannah dalam setiap seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ahli neraka satu ahli surga maka kalau kita tidak berhati-hati hanya ikut kaprah ikut dunia, masyarakat di dunia, wah tentu kita sesat. Kita harus mengikuti Al-Quran, hadis dan syariat yang dibawa oleh ulama-ulama. Nabi diperingatkan oleh Allah. Wa in tuti' ma aksa fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'un in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Wa in tuti' aksa min fil ardi yudilluka an sabilillah kalau kau mengikuti Muhammad kebanyakan orang di dunia ini, mereka menyesatkan kamu di jalan Allah. Kenapa? Kebanyakan orang-orang kufur. Coba baca Al-Quran. Kalau Allah menciptakan orang tidak baik, kasirun, aksaruhum. Kalau yang baik mesti waqalilun. Coba lihat. Teliti Al-Quran semua. Kalau kita baca Al-Quran, Allah menciptakan orang tidak baik, fasik dan sebagainya, itu kasirun aksaruhum. Tapi yang baik itu kalilun Coba lihat. Wa katsirun minum fasikun wa minum la ya'lamu aksaru layak la ya'lamun sebagainya Tapi kalau ketemu yang baik betul sedikit wa kalilun min ibadiyah syakur. Kenapa? Nah, jadi hari datang, bulan datang, apalagi tahun datang adalah lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi kita harus makin kuat memegang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu kita kembali ke Al-Qur'an, kembali ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tuntun syariat yang sesungguhnya. Kemudian di dalam kita memasuki bulan Muharram yang tergolong al-ashhurul huruf bulan-bulan terhormat ini pun sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Sesungguhnya hitungan bulan-bulan bagi Allah SWT 12 bulan telah tercatat di kitab Allah yaitu Allah al-Mahfuz ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat Itulah peraturan agama yang lurus. Maka janganlah kau menganiaya diri-dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Jadi Allah sudah menetapkan 12 bulan. Yaitu dari mulai Muharram, Safar, sampai Zulqa'dah, sampai Zulhijjah. Karena ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lalu semua perjalanan dalam ibadat syariat agama Islam harus mengikuti catatan tanggal-tanggal dan bulan-bulan serta tahun-tahun Islam. Kita mengadakan peringatan maulid Nabi. Kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj, Nuzul Quran, apalagi perbuatan perbuatan ibadah yang lain, haji, puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, sampai kita menghauli orang meninggal dunia sampai kita mencatat baliknya anak itu bukan catatan tahun umum tetapi tahun Islam kalau orang punya anak dicatat tahun Islam sudah 15 tahun tahun umum belum 15 tahun catat saja anaknya lahir catat tahun Islam itu kadang-kadang sudah 15 tahun umurnya tapi tahun umum kan belum masih kurang sekarang kurang ini sudah balik atau belum Ikut yang mana? Ikut tahun Islam. Karena baliknya anak umur 9 tahun kalau sudah ada tanda. Laki atau perempuan tidak ada ya Kalau kita tanya, Pak umur sampean berapa? Anggap orang tanya umurnya 50 tahun. Ini tahun apa? Tahun Islam. Kalau tahun umum mungkin masih 49 atau kurang. Yang tercatat ini 50, 50 tahunnya tahun Islam. Jadi yang muamalah pencatatan dan sebagainya ini harus kita tahu. Nah maka setiap musim dan musimat harus tahu tahunnya. Harus tahu tanggalnya, bulannya, harinya. Ini untuk kepentingan syariat dan untuk agama. Maka itu waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah kira-kira dapat lima tahun waktu memeriksani beberapa surat tidak ada tahunnya Nah, ini Sayyidina Umar mengatakan kita perlu ada tahun bagaimana kalau begini. Lantas berunding 15 sahabat, timbul fikir Sayyidina Umar akan menentukan tahun Islam. Dan begitu juga saran dan usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib karmul wajah dan bapak sahabat. Hingga ditentukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam harus tahun sendiri diambil dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terjadinya hijrah itu pada bulan Rabiul Awal, tapi hitungan bulan bulan pertama Muharram diajukan hitungannya dari satu Muhar Muharram. Maka terkenal dengan tahun hijrah. Yang sekarang kita masih dalam 1405. Sebentar lagi kita akan masuk 1406. Nah, jadi <clears throat> Kita harus mengetahui hal demikian ini. Nah ini sudah ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Lalu di antara 12 bulan itu kata Allah SWT min arba'atul hurum. Ada empat bulan yang terhormat. Yang dimuliakan oleh Allah. Allah memang maha, maha kuasa. Dunia ini makhluk Allah SWT tidak disamaratakan semuanya ada di macam-macam ada mukmin ada kafir ada orang diangkat jadi nabi dan rasul ada orang biasa ada kaya ada miskin ada pandai ada jahil dan sebagainya macam-macam ada bagus ada jelek ada putih ada hitam begitu juga segala sesuatu tempat juga begitu tempatnya ada yang dimuliakan oleh Allah ada yang tidak termasuk tempat yang dijadikan masjid yang dimuliakan oleh Allah ahabbul bilad ilallah masajuduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha pasarnya ini jadi tempat yang paling disenangi oleh Allah masjidnya yang paling dibenci apa ya pasarnya tapi perlu ke pasar darurat ya, ya darurat nah inilah jadi tempat yang buat masjid paling dimuliakan oleh Allah coba lihat tempat di mana bidang tanah apa yang paling dimuliakan oleh Allah masjid apalagi tiga masjid al-masjid haram Al-Masjid Nabawi, Al-Masjid Aqsa. Nah, di sini jadi Allah menentukan. Jadi tidak disamaratakan. Buah-buahan juga begitu. Ada yang dimaniskan, ada yang kecutkan, ada yang pahit, macam-macam. Ada yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu juga hari. Ada yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat dimuliakan oleh Allah. Sayyidul Ayyam, Khairul Ayyam, Afdul Ayyam. Dan bulan-bulan itu pun juga ada yang dimuliakan oleh Allah termasuk minha arba'atul hurum ada empat bulan yang terhormat itu setelah bulan agama Allah bulan apakah empat-empat itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menunjukkan hajjatul wada haji Nabi itu haji sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, kesempatan melakukan haji hanya satu kali. Karena haji itu diwajibkan pada tahun 5 Hijrah, ada riwayat malah tahun 6. Tapi yang tersohor tahun 5 Hijrah. Nabi baru dapat kesempatan tahun 10 Hijrah. Haji. Karena lebih sibuk dengan jihad, peperangan, dakwah, ngurusi umat. Nah, di dalam Nabi melakukan ibadat haji tahun 10 Hijrah, karena setelah itu 80 hari kurang lebih Nabi wafat, maka terkenal hajatul wada. Di tanah suci pada yaumin nahar Nabi berkhutbah. Di antar khutbahnya Nabi bersabda demikian. Ayuhal mu'minun Inna zamana Qad istadar kahai'atihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب نظر الذي بين جمادى وشعبان Sesungguhnya zaman itu sudah berkisar, sudah berputar kembali sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Setahun itu dua belas bulan. Ketika Allah menciptakan langit-langit bumi ditetapkan. Di antara dua belas bulan itu ada empat bulan yang terhormat. Yang satu yang, yang tiga berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumatil Akhir dan bulan Syaban. Nah, dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW itu kita dapat mengetahui bahwa bulan yang terhormat yang dimaksudkan Al-Ashur Hurum ialah empat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan dimuliakan oleh Allah. Allah melarang orang melakukan amal-amal perbuatan peperangan, pembunuhan, perbuatan zalim. Walaupun bulan apa saja boleh, apalagi bulan ini. Ah, lalu ulama-ulama menjelaskan ahli pensyarah hadis dan sebagainya dan penafsir ayat-ayat itu dalam empat bulan ini amal-amal ibadah kita ditingkatkan dan na'udzubillah amal-amal dosa dan durhaka pun besar dosanya jadi ini kesempatan harus kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya termasuk kita melakukan puasa sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda afdhalus siyami ba'da Ramadhan siyamu syahrillahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul lail seutama-utamanya puasa sesudah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah bulan Muharram Loh, padahal semua bulan bulannya Allah kok disebut bulan Allah ini tandanya kemuliaan bulan Muharram jadi seutama-utama puasa sesudah bulan Ramadan puasa pada bulan Muharram dan seutama-utama sholat setelah salimah waktu sholat tahajud sholat malam Hingga Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah ayu syahrin ta'muruni an asuma ba'da Ramadan qala in sumta ba'da Ramadan fasumil Muharram fa innahu syahrullah fihi yaumun taba Allah ala wa yatubu ala akharin. Ada yang tanya, ya Rasulullah, kalau saya ini akan melakukan puasa setelah Ramadan, sama perintahkan saya puasa apa? Bulan apa? Kata Nabi puasalah. Kalau kamu akan puasa betul, sesudah Ramadan puasalah bulan Muharram. Karena itu bulan Allah. Di dalam bulan itu ada suatu hari yang mana Allah memberikan tobat pada kaum-kaum terdahulu dan Allah akan tetap menerima tobat kaum yang akan datang. Ahli-ahli tafsir hadis menjelaskan itu yaumi asyuro. Nah, jadi kesempatan baik kita kaum muslimin dan muslimat maka saya anjurkan yang sehat, afiat, kesempatan ada, tidak tidak berhalang, tidak ulur, tidak sakit. Hendaklah kita gunakan ini terutama generasi muda mudi kita kesempatan yang baik badan yang sehat jangan masih muda katakan wahyu karena orang tua besok besok aja orang tua menyesal waduh coba si nombien tak nih kape akhirnya lah muda wala wah gak ngawal gak ngidul lah ini kudan setan ini kesempatan kita harus gunakan peningkatan amal-amal soleh agar kita menjadi orang yang kaya kaya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya berapa hari kita puasa? Terserah satu bulan baik karena hadisnya in, in kunta tasum in sumta fasumil muharram. Sumil muharram puasa pada bulan Muharram. Ya satu bulan. Tidak kuat ya berapa saja. Apakah ya 20 berapa, apa belasan. Nggak kuat tanggal sampai 10 kalau satu sepuluh ini ya masih begitulah kurang sanggup ambil dua hari. Tasu'a dan Ashura. Wah ini sunnah ini. Kuat. Tanggal sembilannya dan tanggal sepuluh. Kalau dua hari ya masih maju mundur, ya itu ambil saja satu. Hari Ashura sepuluh. Sebab khusus untuk Ashura <coughs> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi asyura Ini ahbasibu ala Allah an yukafir sanat allati ba'dahu puasa hari asyura aku berharapan penuh pada Allah Allah akan melebur dosa setahun akan datang jaminannya nah maka dalam hari asyura ada beberapa acara termasuk juga ulama-ulama menganjurkan agar kita membaca doa asyura apakah malamnya apakah siangnya doa asyura yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita turun-temurun beberapa abad yang lalu. Kita membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali, lalu ada ayat 7 kali. Lalu kita lakukan puasa. Dan termasuk diambil hadis Nabi Muhammad saw khusus pada hari Ashura Kata Nabi, "Man wassa'a ala ayali fiyami Ashura, Asyura, wassa'a Allah 'alaihi fi sanat kuliah. Siapa yang meluaskan belanja bagi keluarganya pada hari Ashura, dijamin rezekinya diluaskan oleh Allah dalam setahun. Ada ulama besar namanya Al-Imam Ibn Uyayna, Sufyan bin Uyayna. Melaksanakan hadis ini sampai 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Persis cocok. Tidak pernah kekurangan rezeki. Nah, ini penting sekali. Sebagai so, kehidupan kita ini tidak sampai kekurangan. Nah, di sini. Di samping itu kita banyak ibadah dan sebagainya. Nah inilah saudara-saudara sekitar yang saya sampaikan demi untuk kita menyambut satu Muharram dengan adanya tahun baru Islam 1406 dan beberapa peningkatan ibadat terutama pada bulan Muharram Sabi hari Ashuranya. Insya Allah kesemuanya manfaat bagi kita bersama kaum muslimin wal muslimat fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجرنا من ضرر واغرنا من مطر اللهم اجرنا من ابتلاء واغرنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول افرها بالاذن اصفاها من عمل اسكاها من اخلاق اطيبها ومن ازق زلها من عافيه اقبلها من الدنيا خيرها من اخر نعمها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه من عذاب النار اللهم اكفنا الشر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين وانصر القوم الكافرين بما شئت وكما شئت من شغلية اللهم انفعنا بما علمنا استعمل به من فعنا اللهم انفعنا بما علمنا استعمل به من فعنا اللهم انفعنا بما علمتنا لسعنا الذي ينفعنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين وأهلنا وأولادنا وذريتنا والسميعين إيمانا كاملا ويقظا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا وصلحا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلام والعافية والمتان والنصر المبين وقوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا معصوما وعملنا من مقبولا وسعينا مشكورا وجهانا جهل منصورا زمنا زمنا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة